Dan kita sudah masuk di akhir <clears throat> di akhir-akhir buku ini sebutkan di awal belum menyebutkan bahwa al-usul as-salasah tiga landasan pokok tersebut adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, kemudian ma'rifatul dinil Islam bila dilah mengenal agama Islam dengan dalilnya kemudian ma'rifatu Nabi Muhammad SAW mengenal Nabi kita Muhammad SAW Itulah usul salasa. Itulah tiga landasan pokok <clears throat> yang itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua nanti di alam kubur. Kemudian dibahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masuk di situ tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, demikian juga tauhid asma wa sifat. Kemudian Berikutnya adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian kita kenalkan dengan rukun Islam, kemudian rukun iman, demikian juga ihsan. Kemudian ketika mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaknya mengetahui sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dengan kita mengetahui perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ ada dua faedah, yaitu untuk menguatkan keimanan kita dan yang kedua adalah untuk sebagai pelajaran, sebagai ibrah <clears throat> di dalam kehidupan kita. Dan telah lewat pembahasan tersebut. Kemudian disebutkan oleh beliau Allah Taala bahwa Nabi SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian beliau diizinkan oleh Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun. <coughs> Kemudian Allah mewafatkan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau menyebutkan bahwa semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Nabi SAW. Wana suidama tuibasun. Manusia apabila dia meninggal, apabila mereka mati, yubasun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka muhasabun dihisab dihitung amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala wa mujiyun bi amalim dan akan dibalas amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia dan barang siapa yang mengingkari kebangkitan mengingkari tidak adanya kebangkitan mereka itu nanti maka mereka adalah orang-orang kafir Memang kata Babil ba'si kafir. Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir. <clears throat> Kemudian beliau sebutkan bahwa Allah mengutus semua rasul memberikan kabar gembira, demikian juga memberikan peringatan mereka. Antara roja, demikian juga khauf. Rasulullah jami'al rusul mubasyirin wa mundirin. Dia mengumpulkan antara harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kita sebutkan awal dari mereka para rasul itu adalah Nabi Nuh. Dan akhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalilnya sudah kita sebutkan ini seperti hadis syafaat yang mana Nabi menyebutkan di dalam hadis tersebut awal Nuh maka yang pertama kali adalah Nabi Nuh alaihissalam Inna nasa yatuna ila Nuh Fayaquluna lahu Mereka mengatakan ketika mereka mendatangi Nabi Nuh Di padang masyar Dalam keadaan berat Mereka minta kepada orang-orang pilihan ini, para nabi untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, untuk memutuskan. Kemudian disebutkan anta awalu rasulin arsalahumullahu ila lil Jelas di sini engkau adalah pertama, pertama kali rasul yang Allah utus dengannya kepada penghuni bumi. Dan paling akhir ada Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa meyakini ada Nabi setelah Nabi SAW maka dia telah kafir. Ya sudah lewat bahasanya. Maka Nabi menyebutkan akan ada nanti 30 para pendusta yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, yang mengaku sebagai nabi. Dan disebutkan itu adalah yang mempunyai kekuatan saja. Dan sebenarnya lebih banyak dari itu, lebih banyak dari 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Bahkan negeri kita sendiri saja mau mengakui dia sebagai nabi. Ada yang mengaku sebagai nabi. Ya, nabi menyebutkan salah sunat tiga 30 orang pendusta, mereka mengaku sebagai nabi. Kemudian berikutnya qala rahimahullah taala <clears throat> kita teruskan wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan dan setiap umat ya ini matan berikutnya dan setiap umat ba'atsallahu ilaiha Allah mengutus kepadanya rasulan seorang rasul min Nuhin ila Muhammadin dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad. Kenapa Anda disebutkan Nabi Adam karena Nabi Adam bukan Rasul. Sudah kita sebutkan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sehingga disebutkan di sini setiap umat Allah utus kepadanya Rasul. Dari si ya Nabi Nuh karena awal dari Rasul adalah Nabi Nuh. Disebutkan sebelum Nabi Nuh <clears throat> tidak ada di situ ya mereka menyebutkan kesyirikan. Ya, yang terjadi hanyalah kemaksiatan, sebagian menyebutkan demikian seperti pembunuhan yang dilakukan oleh kedua anak ya salah satu anak dari Nabi Adam alaihissalam wasallu alaihi naba naba Adam bil haq kabarkan kepada mereka tentang ya keadaan dua anak Adam dengan benar kemudian disebutkan bahwa salah seorang salah seorang darinya itu membunuh dan dari situlah dia menanggung dosa orang-orang melakukan pembunuhan jadi demikian disebutkan bahwa terjadinya kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh. Sehingga Allah SWT mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada tauhid. Sebelumnya tidak terjadi perbuatan kesyirikan. Yang terjadi adalah perbuatan kemaksiatan. Ya demikian disebutkan. Jadi sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad ya'muruhum bi ibadatillah wahdah. Ya'muruhum yakni Allah merintahkan mereka, memerintahkan para rasul ini sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad bi ibadatillah wahdah untuk beribadah kepada Allah saja. Wa inhahum dan melarang mereka an ibadati tagut dari peribadahan kepada tagut. Bagi disebutkan apa tagut? Secara ringkas tagut itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu. Apa yang hamba itu melewati dengannya batasannya. Ini hamba melewati batasan. Ya, maka dikatakan tagut dia melewati batasannya. <clears throat> Jadi Allah merintahkan mereka para rasul untuk menyembah Allah saja dan menjauhi taubat. Ini mengumpulkan antara kalau kita perhatikan inilah mana la ilaha illallah, mengumpulkan antara peniadaan dan penetapan. Berarti la ilaha illallah, tidak ada sembahan. Ini menafikan, meniadakan semua bentuk dari peribadahan. Illallah kemudian ditetapkan kalau hanya meniadakan, maka terjatuh seperti orang-orang ateis. Tidak mengenal adanya roh, tidak mengenal adanya Tuhan dan seluruh mereka. Harus kita menetapkan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Tidak sempurna kecuali dengan kita meniadakan, demikian juga menetapkan. Demikian juga di sini Allah utus para rasul untuk mereka manusia beribadah kepada Allah saja dan melarang dari beribadah kepada tauhid. Wa dalil qaul ta'ala Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh <clears throat> kami telah utus di setiap umat rasulan, seorang rasul. Ani budullah agar mereka beribadah kepada Allah ibu tawu dan menjauhi taubat. Jadi menetapkan demikian juga meniadakan harus dua-duanya terkumpul. Dan itulah mana la ilaha illallah. Menetapkan ya demikian juga meniadakan. Kadang didahulukan seperti la ilaha illallah didahulukan meniadakan dulu. Illallah menetapkan atau di sini yaitu apa? <clears throat> Untuk menetapkan dulu ani budullah nyembah Allah saja. Kemudian ditiadakan dan menjauhi taubat. Sempurna keimanan seorang apabila mengumpulkan dua ini. Nafi wa isbat Menetapkan ya dan meniadakan atau meniadakan kemudian menetapkan meniadakan semua peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Disebutkan <clears throat> bahwa Allah merintahkan setiap rasul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tauhid. Dan mereka para nabi dakwahnya adalah sama. Dakwahnya ya yang inti adalah sama, mengajak kepada tauhid. Adapun ya syariat-syariat mereka kita lihat memang berbeda-beda. Tidak bisa kita kemudian menyamakan. Itulah yang yang terjadi. Ya, seperti dalam ayat disebutkan bahwa mereka orang-orang Bani Israel ya dulu diperbolehkan untuk memakan seperti khinzir, ya, daging babi, demikian juga dari minuman perak, minuman keras. <clears throat> ya, kemudian di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diharamkan jadi doa mereka itu semua adalah mengajak kepada tauhid walaupun syarat mereka berbeda-beda. Disebutkan yang bisa ditulis di antara dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ya. Yang dibawa oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari itu di nomor 3443 <clears throat> Disebut oleh beliau Allah Ta'ala tua Allah Ta'ala Disebutkan langsung Hadisnya Anda bilang dari Abu Hurairah terlalu kalau bermengatakan kalau Rasulullah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> Anak aulanas bi Isa bin Maryam. Aku paling mulianya manusia, paling berhaknya di antara manusia terhadap Nabi Isa bin Maryam. Di dunia wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Bahkan disebutkan Nabi Isa nanti akan turun dan mengikuti syarat Nabi Sallallahu Ya, sehingga beliau sholat di belakang Imam Mahdi, Dengan disebutkan. Kemudian beliau mengatakan wal anbiya ihmatun li alatin ummahatuhum syatta wa dinum wahid. <clears throat> ya saya tulis? Para nabi adalah ihmatul alat. Tafsirnya setelahnya. Saudara untuk satu alat. Apa itu alat dengan ain? Umatuhum syata wa dinum ahid. Ibu-ibu mereka bermacam-macam. Dan agama mereka satu. Disebutkan oleh Ibnu wa taala makna Alat sendiri ain, lam, kemudian alif, kemudian ta. Asalnya adalah wa Anna man tazawwaja sungguh, sesungguhnya orang yang menikahi imra'atan summa tazawwaja ukhra kemudian menikahi perempuan yang lain ka'annahu ala minha seakan-akan ala ala wal alal asyrub ba'da syurb minum setelah minum sebelumnya wa auladul alat ihwatun min al ab wa ummatuhum jata Ya, anak-anak yang dia itu anak adalah saudara-saudara satu bapak ibunya berbeda-beda. Demikian Nabi misalkan bahwa para nabi itu adalah eh waktu alat ini apa? Bapaknya ya seperti anak-anak yang dia itu bersaudara bapaknya satu ibunya berbeda-beda. Ini makna umatum syata yaitu Makna hadis, makna hadis. anak asnadi nihim wahidun bawa tauhid. Ya, bisa tulis bahwa para nabi itu adalah seperti saudara yang dia itu bapaknya satu, ibunya bermacam-macam. Maksudnya dari hadis ini sesungguhnya asal agama mereka satu yaitu tauhid. Asal mereka agamanya itu satu yaitu tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tauhid. semua sama. Ya, ini antara nabi ya sebab Antara meniadakan dan menetapkan harus. Untuk beribadah kepada Allah saja dan menjadi tauhid. Dan tauhid secara bahasa yaitu segala sesuatu yang hamba itu melampaui batasnya. Ya, disebutkan ada lima dari pimpinan-pimpinannya. <clears throat> Jadi mana hadis adalah asal agama mereka itu satu, bahwa tauhid. Kemudian mana yang kedua dan ibu mereka banyak <clears throat> Mana yang pertama bisa ditulis yaitu wa ini ikhtilafat wa ini ikhtilafat Walaupun berbeda-beda cabang-cabang syariatnya berbeda-beda. Nah, Sebutkan seperti permasalahan haid umpamanya. Semua orang Yahudi itu kalau perempuannya haid, istrinya itu haid tidak boleh satu rumah. Orang-orang Nasrani yang tidak ada batasan haid ya haid nggak haid boleh datangi. Apalagi ya dari itu yaitu satu rumah lebih lagi boleh kan itu ada orang Yahudi maka tidak boleh <clears throat> tidak boleh satu rumah dengan sebutan sedangkan agama Islam di, di pertengahan boleh satu rumah tapi tidak boleh didatangi ini contohnya dalam hal haid saja demikian juga disebutkan di zaman <clears throat> ya Bani Israel di umatnya Nabi Musa alaihissalam apabila terjadi ya sesuatu mungkin dia terkena najis maka untuk dibersihkan Bagian yang terkena situ seperti pakaiannya yang disebutkan untuk dipotong dan semisalnya. Adapun untuk kaum muslimin cukup untuk dicuci. Ya demikian. Demikian juga permasalahan permasalahan yang lainnya. Jadi makna yang pertama bahwa ya saudara satu bapak ibunya bermacam-macam maksudnya adalah dakwah para nabi asal agama mereka adalah tauhid satu itu tauhid Sedangkan ibunya bermacam-macam maksudnya apa? Ibunya bermacam-macam di sini <clears throat> wa tuh syatta yaitu perbedaan syariat-syariat mereka. Syariat mereka bermacam-macam. Sebenarnya mengatakan yang kedua saya tulis yaitu wakilan murad anna asbinatahum mukhtalifah. Ibunya bermacam-macam maksudnya adalah zamannya berbeda-beda. Nah, ini makna yang yang kedua. <clears throat> Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwa semua dakwah para rasul adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Dan hampir semua dari ya dari umat-umat terdahulu sudah kita sebutkan mereka itu menetapkan bahwa pencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah mereka sama. Kecuali sedikit seperti Firaun dan semisalnya dari orang-orang yang aneh, Syarzamah, ini yang sangat kecil sekali itu pun tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semesta. Ya, jadi jatuhnya mereka di dalam kesyirikan itu dalam hal tauhid uluhiyah. Tapi bersama dengan ini tadi kita sebutkan bahwa <clears throat> para nabi demikian juga para rasul mereka semua adalah berdakwah kepada tauhid walaupun syariat mereka disebutkan dari berbeda-beda Allah tetap ya memuliakan satu dengan yang lain. Walaupun dakwah mereka adalah sama, tetapi Allah SWT menjadikan mereka bertingkat-tingkat. Kita ketahui di situ para nabi sebenarnya menyebutkan hadis bahwa jumlah mereka adalah 100 ribu lebih sudah lewat pembahasannya. Surah para rasul sebenarnya 300 orang dari para rasul. Ini Allah Swt bedakan ya dari para nabi sendiri ya di situ ada para rasul. Dari para rasul sendiri ada ulul azmi yang pernah kita sebutkan yaitu Nabi Muhammad yang paling mulia, kemudian setelah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian berselisih siapa Nabi siapa lebih mulia Nabi Nuh atau Nabi Isa alaihi wasallam Ya demikian. Walaupun mereka berdakwah dengan dakwah yang sama, tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan satu dengan yang lain. Di antara manusia, ya disebutkan di surat An-Nisa, ma'alladzina an'amallahu bersama dengan orang-orang yang yaitu Allah berikan kenikmatan kepada mereka. mina nabiin dari para nabi paling tinggi. Para nabi itu pun tadi bertingkat-tingkat, ya kan? Kemudian bikin orang-orang yang jujur, wasyuhada orang mati syahid, ya, wasolihin. Adapun para nabi Allah sebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Ya, demikian juga para rasul, sebagian mereka Allah lebihkan. Ya, sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah. <clears throat> Di ayat yang ke-253. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala Dan itu para rasul kami lebihkan sebagian mereka atas yang lain. Faminhum man Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara yaitu Nabi Musa as. Selain menyebutkan juga Nabi Wasallam diajak bicara oleh Allah SWT langsung juga ketika beliau mendapatkan perintah sholat lima waktu. Minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dahum darajat dan kami angkat sebagian mereka ke derajat-derajat. <clears throat> Ya jadi semua para nabi, demikian juga para rasul, semua berdakwah kepada tauhid. Walaupun mungkin tadi disebutkan syarat mereka berbeda-beda dan zaman mereka berbeda-beda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebihkan satu dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan hadis? Ya. Yaitu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari banyak sekali riwayatnya. <clears throat> Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan <clears throat> La tukhayyiru bainal anbiya. Jangan kalian mengafdolkan dengan yang lain la tufad la tufaddilu bainal anbiya. Baina anbiya'illah riwayat yang lain. Jangan kalian mengabdolkan, melebih-lebihkan. Jangan mengatakan nabi ini lebih bagus dari dari nabi yang lain. Ya, demikian juga kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. La tufadiluni ala Yunus bin Mata. Jangan kalian melebihkan aku dari Nabi Yunus bin Mata. Bagaimana ini ketika kita menghadapi hadis ini? Hadis yang menyebutkan la tukhayiru bainal ambia atau riwayat yang lain wala tufaddilu bainal anbiya illah. Jangan kalian melebihkan melebih-lebihkan, mengafdal-afdalkan, membanding-bandingkan di antara para nabi-nabi Allah Swt. Sedangkan tadi disebutkan dalam ayat tilka rusulu fadlna ba'dhum Para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Bagaimana? Untuk menentukan di sini. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan iskalun qawi ma'ruf. Di sini ada permasalahan yang kuat yang dikenal. Ini permasalahan masalah lain. Setelah tadi kita sebutkan para rasul semuanya adalah berdakwah pada tauhid. Walaupun syarat mereka berbeda-beda atau zaman mereka berbeda-beda. Tapi ada hadis dari Muslim. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "La tufaddilu baina ambiyillah." Jangan kalian melebih-lebihkan, membanding-bandingkan di antara para nabi Allah. Sebagaimana kita ketahui ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yunus, dia marah pada kaumnya, diajak untuk ya masuk agama Allah tidak mau menerima. Hanya belum marah pergi mughadiban fadhanna ala naqdir alaih pergi meninggalkan kaumnya. Saya menaik kapal kemudian diundi dia dilemparkan ke laut kan itu. Walaula annahu kana minal musabbihin bisa fi yom yaum yubasun. Allah menyebutkan kalau tidaklah Yunus ini banyak tasbih akan tinggal di perut ikan itu sampai nanti hari kiamat, hari dibangkitkan akan terus di dalam perut ikan terus menerus, akan di situ terus. Ya, tapi beliau adalah orang yang banyak tasbih sehingga Allah selamatkan. Demikian juga sebenarnya bukan kita tahu ya bahwa keadaan Nabi Yunus di dalam perut ikan di dasar laut ya paling bawah itu seperti keadaan Nabi ketika Isra Mi'raj paling tinggi. Jadi kembali kepada hakikat keimanan. Sebagian menyebutkan demikian. Ini rahasia, yang menyebutkan tentang rahasia e, masalah makrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia posisinya paling rendah, di, di dasar laut paling rendah, tapi karena mengenal Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu seperti keadaannya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di keadaan paling tinggi, di Sidratul Muntaha, di sadar pohon Ya konsider yang paling akhir. Ya ada yang paling tinggi di sana. Sebenarnya bukan demikian. Maka waktu itu sebagian sebagian membanding-bandingkan antara Nabi SAW dengan Nabi Yunus. Maka Nabi pun mengatakan la tufayyiru bainal anbiya. Wa la tufadilu baina ilah Bagaimana ini jawabannya? Ya, tahu permasalahannya. Itu di dalam ayat kan disebutkan bahwa sebagian Rasul kami lebihkan dari yang lain. Tetapi ada hadis Nabi, jangan kalian membanding-bandingkan di antara para nabi. <clears throat> Situ ada beberapa jawab jawaban, ada lima jawaban disebutkan oleh Ibnu Katsir membandingkan demikian juga yang lainnya. Oleh Ibnu Katsir bin jawab, Ibnu belum menjawab an hadzal iskal dari permasalahan ini, mana sahum apa yang nasnya, apa yang bunyinya, Wal jawab min wujuh. Jawabnya ada beberapa macam. Ya bisa ditulis. Yaitu apa permasalahannya? Di dalam ayat Al-Qur'an tadi menyebutkan bahwa Allah melebihkan sebagian rasul kan itu. Allah melebihkan sebagian rasul. Tapi dalam hadis tadi kita dilarang untuk melebihkan sebagian rasul. Bagaimana ini mendudukannya? Di situ ada beberapa jawaban. Ah dua yang pertama, an hadza kana qabla ya lama bit tabdil bisa ditulis bahwa ini ya ucapan Nabi ini sebelum beliau mengetahui tentang bolehnya melebihkan sebagai rasul. paham paham? Jadi <clears throat> berarti ayat ini adalah akhir. Ya, ayat ini akhir, hadis tadi adalah awal itu Jadi ini sebelum Nabi mengetahui tentang bolehnya melebihkan. Ya, ayat ya ayat ini atau hadis ini tadi adalah sebelum Nabi SAW mengetahui bahwa beliau afdol, lebih afdol. Ya itu. Jawabannya adalah itu. Berarti ada yang dinasih, ada yang mansuh. Ini jawaban yang pertama. Ini, Nabi mengatakan ini tadi sebelum beliau diberitahu bahwa beliau lebih afdol. Yang kedua, Asani. Walaupun di sini dikatakan yang Katsir pihak dan adwar. Ya, beliau mengatakan ini jawaban ini perlu diteliti lagi. Asal beliau mengatakan anna hadza qawluhu min babi hadzmi wa tawaddu. Nabi mengatakan, jangan engkau melebihkan aku atas Yunus bin Mata atau jangan kau jangan kalian jangan kalian melebihkan aku dari para nabi yang lain. Itu dari bentuk tawadhu. Nah, ini. Ini juga udah diterima. <clears throat> Jadi Nabi dalam bentuk tawadhu. Jangan kalian melebihkan aku dari daripada Nabi Yunus. Maksudnya beliau tawadhu, merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Hadmi ya ini merendahkan diri. Ya demikian. Asalnya yang ketiga, an hadza nahyu an fi misli hadhil hal ala tahaddum fiha inda tahassum wa tashajur. Nabi melarang kalau dalam bentuk untuk berselisih, berdebat, berkelahi, maka tidak boleh. An hadza nahyu sesungguhnya larangan ini dari melebih-lebihkan ini ketika inda takhasum wa tasyajur ketika berselisih, ketika ya berdebat. <coughs> Maka tidak boleh. <coughs> Untuk menang-menangan Nabi ku lebih mulia. Bahkan waktu itu disebutkan ada seorang sahabat memukul ya memukul orang Yahudi. <coughs> ketika orang Yahudi mengatakan Nabi Musa lebih afdal dari Nabi Muhammad. Langsung oleh sahabat dipukul langsung mukanya. Langsung kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau terjadi perselisihan seperti itu tidak boleh kita kemudian melebihkan sebagian para nabi atas yang lain. Ya itu. Arab yang keempat, la tufadilu bi mujarrad arab wal asabiyah. Jangan saling melebihkan dengan sekedar pemikiran dan kelompok. Nah itu. Ini karena dia dari Bani Israel dilebihkan. Nabi Musa didahulukan karena dari kelompok mereka. Dari situlah orang-orang Yahudi tersesat. Tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa nanti akan diutus ya seorang nabi. Sehingga mereka menjelek-jelekkan orang-orang Ansor yang ada di Madinah. Ya, ketika mereka orang Ansor dulu menyembah patung-patung. Nanti akan turun nabi. Kami akan berperang bersama dengan nabi itu menyerang kalian, memerangi kalian. Ternyata bukan dari kelompok mereka, bukan dari Bani Israel. Malah para penyembah patung itu masuk Islam, menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> dari negeri yang jauh. Mereka <clears throat> melakukan yakni ibadah-ibadah haji syirik ke Mekah, mengetahui dakwah Nabi menerima melakukan bayah akobah yang pertama dan kedua. Ya, sampai kemudian Nabi SAW pun <clears throat> tinggal di Madinah. Jadi yang keempat jawabannya apa? Tidak boleh kita saling melebihkan Nabi karena sekedar pemikiran dan kelompok-kelompok asobia. al <clears throat> jawabannya adalah Laisa maqam tafdil ilaikum wa innama huwa ila Allah subhanahu Melebihkan para nabi, saya ditulis, yakni melebihkan para nabi, mengatakan nabi ini lebih afdal itu bukan urusan kalian. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Allah yang menentukan. ma huwa ila Allah. Allah yang menentukan. Jadi jangan kalian melebih-lebihkan aku dari nabi yang lain. Ya, ini apa? Dari pikiran engkau harus itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan gitu. Ya, jangan melebih-lebihkan Menurut pikiran kalian. Karena ini adalah melebih-lebihkan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. <clears throat> Waalaikum alaikum atau taslim atas kalian itu berpegang dan tunduk dan iman dengan yang sudah tidak perlu kemudian melebihkan para nabi itu di pemikiran kalian. Ya demikian. <clears throat> Kemudian sebutkan menyebutkan tadi ya jawaban yang lain, tapi jelas tadi kita sebutkan bahwa para nabi demikian juga para rasul itu ber, bertingkat-tingkat. Kemudian juga disebutkan bahwa umat Nabi <clears throat> Alaihi Wasallam adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Alaihi Wasallam adalah umat, eh, umat Nabi SAW, Nabi Wasallam adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <clears throat> Kenapa demikian disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya dari hadis Abu Musa Al Ashari yang di situ Imam Nawawi masukkan di dalam bab roja bab yang ke 51 di 51 di Riyadus Solihin <clears throat> bahwa umat beliau, yakni umat Islam ini dari umat Nabi Alaihi Wasallam adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad meninggal ya lebih dulu dalam keadaan umatnya masih ada. Itu diantara ciri-ciri bahwa umat Nabi SAW itu ada dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda kalau kita perhatikan seperti Nabi Nuh melihat kehancuran dari umatnya itu di depan mata dia. Demikian juga Nabi Hud, demikian juga Nabi Saleh dan yang lainnya. Sedangkan Nabi SAW beliau meninggal dalam keadaan umatnya masih ada. Inilah bentuk rahmat. Sebutkan oleh Nabi SAW dari hadis Abu Musa al-Ashari radhiallahu Riwayat oleh Imam Muslim bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza arada Allah taala rahmat umatin. apabila Allah menginginkan rahmat dari suatu umat." Dilihat ini. Ketika Allah merahmati, mengasihi suatu umat, maka di antara ciri yang Allah menyebutkan di sini. Nabi menyebutkan di sini, apabila Allah menghendaki rahmat kepada suatu umat, qabada nabiyahu qablaha. Allah mencabut roh nabinya itu sebelum umat tersebut. Hal ini kembali kepada umat. Yani Allah mencabut, Allah mewafatkan nabi mereka itu sebelum umat tersebut. Umatnya masih ada, Nabi sudah meninggal. Bahkan Umar kota bagaimana <clears throat> merasa sedih ketika ada kabar Nabi SAW meninggal. Bahkan bahkan beranggapan apa? Menurut Nabi, menurut Umar waktu itu ya radhiyallahu bahwa Nabi itu pergi sebagaimana perginya Nabi Musa selama ya 40 hari tersebut. kata <clears throat> miqat Rabi arba'ina lailah. Ini sempurna 40 hari. Ketika Nabi Musa ya berkata kepada Nabi Harun berpamitan bahwa dia akan yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Menurut Umar waktu itu Nabi Wasallam seperti Nabi Musa ketika pergi dari kaumnya 40 hari. Bukan mati. Sampai kemudian dibacakan <coughs> ayat oleh Abu Bakar Ya, apa imata au kutlan qalatum ala aqabikum. Allah Muhammadin la rasul qad khalat min qabli rusul. Apa imata? Apa kalau dia meninggal? Ini menunjukkan memang Nabi SAW meninggal. Jadi di sini apabila Allah mengendaki rahmat suatu umat, Allah cabut ya roh atau nyawa nabi nabi mereka ini sebelum mereka. Ini masih ada umat tersebut. Faja'alahu laha faraton. Allah jadikan dia Nabi ini yang wafat ini Nabi Muhammad SAW meninggal. Lah untuk umat tersebut, untuk umat tersebut faroton, faroton ini mutaqaddim. Lebih dulu meninggal. Ya, Allah jadikan Nabi itu faroton. Sebagai matan simpanan. Ya, Allah jadikan Nabi tersebut untuk umat tersebut sebagai yang lebih dulu meninggal. Wasalafan demikian juga lebih dulu salaf Allah dahulu baina yadaiha di depan mereka, di depan umat tersebut. Wa idza arada halakata ummatin apabila Allah menghendaki kehancuran umat, Allah menghendaki kehancuran suatu umat. Bagaimana ini? Adzabaha. Allah mengadabnya, mengadab, menyiksa umat tersebut wa nabiyuha hayyun dan nabinya itu hidup. Ya, melihat di depan dia kehancuran umatnya. Karena sudah berdakwah. Ya, mereka sudah lemah lembut, kasih sayang kepada umatnya. Tetapi tidak menerima dakwah itu. Sampai Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam bagaimana? Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku telah mengajak kaumku malam dan siang, malam dan siang. Bahkan disebutkan pada bisa fihim al-basannah al-basanatin ila khamsina aman. Tinggal bersama dengan mereka itu 950 tahun, 1000 kurang 950 tahun. Jadi apabila Allah mengendaki kehancuran suatu umat, Allah azab dan nabinya masih hidup. Fahlakaha wa hayyun yandur. Maka Allah hancurkan, Allah hancurkan umat tersebut wa huwa haliyah dalam keadaan dia nabi tersebut hidup melihat, dilihat. Fa aqra'inahu. Maka sultan aqra'inahu ini senang. Ya, bihalakiha dengan kehancuran umat tersebut. Ina katabu ketika mereka mendustakan nabi tersebut. wasau amrohu dan bermaksiat, ya mereka bermaksiat terhadap perintahnya. Ya, jadi kalau Allah hendaki kehancuran suatu umat, Allah siksa umat tersebut, nabinya hidup, ya dalam keadaan melihat kehancuran tersebut, Allah senangkan dengan kehancuran umatnya tersebut ketika mereka mendustakan nabi tersebut dan bermaksiat kepada perintahnya. Rasulullah. Ini kan juga yang lain banyak di sini oleh Imam Nawawi <clears throat> seperti bahwa umat ini separuh darinya adalah penghuni surga. Ya, atardauna an takuna sulusa ahli jannah. Kemudian disebutkan nisfa ahli jannah separuh dari penghuni surga. Kemudian juga disebutkan Allah mempunyai 100 rahmat. <clears throat> Satu rahmat itu Allah turunkan di dunia Kemudian tis'un wa tis'un hari yang qiyamah, 99 nanti pada hari kiamat. Dari satu dari satu itu ya ya tarahamu bihal khalq bainahum, saling merahmati makhluk di antara mereka. Bahkan disebutkan juga toir batu ala bat, wal wakshu, binatang buas. Demikian juga burung-burung satu dengan yang lain. Ya. <clears throat> Ta'tiful walidah ala waladiha. Kasih sayang ibu kepada anaknya Ya. Itu satu bagian saja. Sedangkan 99 nanti akan disimpan, diberikan kepada orang beriman pada hari kiamat. Demikian juga diantara ya rahmat Allah kepada umat ini. <coughs> Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As Selain juga Muslim bahwa Nabi mengatakan Allahumma umati, Allahumma umati, <coughs> Allahumma umati, umati, ya Allah umat umatku. Kemudian <coughs> Allah mengatakan Ya Jibril, idhab ila Muhammad. Muhammad, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Fakul maka katakan, inna sanurdika fi umatik. Sesungguhnya kami akan meridui engkau di dalam umatmu. Wala nasuka dan aku tidak akan menyakiti engkau di dalam umatmu. Ya itu. Ini juga <clears throat> ini Nabi sampai benar-benar beliau ya bahkan beliau menangis sambil benar-benar mengangkat kedua tangan ya Allahumma tqu ya Allahumma tqu Ketika dibacakan ayat <clears throat> in tu'adzimum fa innahum ibaduk. Demikian juga Rabbi innahunna dan katsiran minan nas. Demikian juga hadis yang lain ya yang menunjukkan tentang harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentang keutamaan umat ini. Selain <clears throat> demikian, ya kita membaca Qadifiyah.